Dunia catat diciptakan untuk kita. Maka jangan khawatir tentang dunia. Tapi kita diciptakan untuk akhirat. Wal akhiratu khairu abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal bagi yang berbuat baik dan mengekalkan kebaikan. Tapi bagi yang berbuat buruk kekal juga keburukannya. Khalidina fiha abada. Nauzubillahi min dalik. Maka life is choice, hidup pilihan. Wahadainahun najrain. Dua jalan sudah Allah berikan. Mau jadi boga lalakon, mau jadi penjahat. Nudawiluha bainan nas. Dunia ini berputar. Bahwa ayah Firaun, ayah nange ayah Ngan beda pelakunya Mau jadi peran antagonis, mau jadi peran non, pilih. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah.